qad alim Allahu mal ibadu amilun dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang dilakukan para hamba wa ila ma hum sairun dan kepada apa mereka menuju la yakhrujuna min ilmillah semua tidak keluar dari ilmu Allah wala yakunu fil ardinas was samawati illa ma ma'alim Allah tidak akan terjadi di bumi-bumi dan di langit-langit kecuali apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syarahnya Sampai pada ucapan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah Fahadha huwa al-matlubu minal abdi Inilah yang diminta bagi setiap para hamba An yanzura fi a'mal Hendaklah dia melihat a'malihi Amal-amalnya yang telah dia lakukan untuk besok Hendaklah seorang hamba memeriksa dirinya. Wal tandur nafsun maqaddamat lighat. Hendaklah setiap jiwa melihat apa yang dia sudah lakukan untuk besok. Untuk besok maksudnya untuk hari kiamat. Undur fi amalika. Lihatlah amalan-amalanmu. Wa bi imkanika taghyiruha wa taubatu minha masih memungkinkan bagimu untuk merubah karena kamu masih di dunia. Biimkanika taghyiruha memungkinkan kamu untuk merubahnya yang jelek menjadi baik. Wa taubah masih sempat pula bertaubat menyesali perbuatan-perbuatan yang telah lalu. Wal istighfar dan masih bisa beristighfar أما القضاء والقدر، فهو من شأن الله. Adapun masalah qada dan qadar maka itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan Allah Azza wa Jalla. Jalla wa ala. min sya'nik dan itu bukan urusanmu. Bedakan dua perkara ini. Al-qadar wal ikhtiyar. Al-qadar urusan Allah Subhanahu wa taala. Al-qadar qadar qudratullah. Itu urusan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menakdirkan segala sesuatu. Sedangkan ikhtiar itu urusan para hamba. Kalian disuruh berusaha, kita disuruh ikhtiar. Berusahalah. Jangan berkata percuma sudah ditakdirkan. Takdir itu urusan Allah Taala. Allah Maha tahu kamu akan berupaya seperti apa. Dan hasilnya bagaimana? Allah Maha tahu dan Allah sudah catat. Tetapi engkau, kita, manusia, hendaklah berupaya dan berusaha. Ini yang diperintahkan oleh Allah swt. wa taala, "Wal tandur nafsun ma qaddamat Hendaklah setiap jiwa melihat apa yang telah dilakukannya untuk besok. Qauluhu, kemudian ucapannya, la yakhrujuna min ilmillah. Enggak akan keluar dari ilmu Allah. Ay kullu syai'in fallahu bihi alim. Segala sesuatu Allah ketahui. Muhitun bihi, Allah meliputi ilmunya هو يعلم كفر kafir وفسق الفاسق fasiq Allah Maha tahu kafirnya seorang yang kafir dan fasiknya seorang yang fasik. Wa zulmul zalim dan tahu pula kedoliman orang yang zalim. La yakfa alaih tidak tersamar sedikit pun atasnya. Wa ya'lamu ta'atal muti' Wa amilal muti' dan Allah tahu ketaatan orang yang taat dan amalan orang yang taat. Ya'lamu hadza wa hadza. Allah tahu yang ini dan yang itu. Walakinnahu yu'akhiruhum la'allahum yatubun. Tetapi Allah menundanya barangkali mereka mau bertaubat. Walakinnahu yu'akhiruh tetapi kadang Allah subhanahu wa ta'ala menundanya. Mengapa? Rahmatan. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk membalas setiap orang yang berbuat zalim, berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kedurhakaan. Allah bisa menimpakan azab sejak di dunia ini. Dan Allah tidak zalim. Allah timpakan azab dan Allah tidak zalim. Karena dia memang layak untuk diazab karena mereka berdosa, bermaksiat, menentang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mengapa tidak langsung Allah azab? <laughs> Yuakhiruhum la'allahum yatubun. Ditunda mereka, barangkali mereka mau bertaubat. Ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun Allah turunkan bencana, bukan bencana yang merata. Hanya sebagian kecil di tempat tertentu saja untuk pelajaran bagi yang lain. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Kami timpakan pada mereka adab yang rendah Bukan azab yang besar di dunia. Mengapa? La'allahum yarji'un. Barangkali sebagian mereka ada yang mau kembali. Barangkali sebagian mereka ada yang mau taubat. Fa in tabu wa illa amamahumul hisab. Kalau mereka mau bertaubat, alhamdulillah. Itu kesempatannya. Wa illa amamuhumul hisab. Kalau tidak mau taubat, maka di depan mereka ada yaumul hisab. Ada hari perhitungan. Wallahu la yumhilhum abada. Dan ketika datang yaumul hisab, Allah tidak akan menundanya selama-lamanya. Nggak akan menundanya sedikit pun. Qawluhu, ucapan muallif, wa al-imam al-barbahari, ولا يكون في الأرضين والسماوات إلا ما علم الله. dan tidaklah ada di bumi-bumi ini dan langit-langit ini kecuali apa yang Allah ketahui. Tidak mungkin ada sesuatu yang luput dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kama sabaka, sebagaimana telah lewat, Kullu syai'in qad 'alimahu Allah. Segala sesuatu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fil madi wa ma yakunu fil mustaqbal. Apa yang telah lalu ataupun apa yang akan datang, kulluhu ahatallahu bihi. Semuanya Allah liputi ilman. Allah liputi dengan ilmunya. La yakfa alaihi syai'un. Tidak tersamar atasnya sesuatu apapun alimahu wa qaddarahu wa katabahu. Allah ketahui, Allah takdirkan dan Allah tulis. Wasya'ahu dan memang Allah kehendaki. Wa aradahu dan memang Allah inginkan terjadi. Wa khalaqahu dan memang sengaja Allah ciptakan. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini aqidah ahlu sunnah wal jamaah. Qala al-muallif rahimahullah. Wa ta'lamu anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa khaliqa ma'allah azza wa jal. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah dan agar engkau tahu bahwa apa yang menimpamu gak akan meleset darimu dan apa yang ditakdirkan meleset darimu tidak akan menimpamu. Dan tidak ada pencipta lain selain Allah Azza wa Jalla. Jalla wa Ala. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perbuatan-perbuatan para hamba itu makhlukah. Karena selain khal Semuanya makhluk. Selain Khalik, semuanya makhluk. Selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka semuanya adalah makhluk-makhluk yang diciptakan. Benda-benda, binatang-binatang, angin, apapun. Termasuk perbuatan-perbuatan mereka, semuanya makhluk diciptakan. <clears throat> Kalau ada seseorang bahwa perbuatan saya tidak ditakdirkan oleh Allah, Berarti dia merasa bahwa dia menciptakan perbuatannya sendiri. Kalla wallah. Tidak demi Allah. Dia bukan pencipta. Dia tidak bisa menciptakan apapun. Allah huwal khaliq la ghair. Allah lah sang pencipta dan tidak ada pencipta lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ada nassul hadis. Ini adalah nas dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika Nabi menyatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak ketahuilah bahwa apa yang tidak akan menimpamu tidak akan menimpamu. Ini apa yang meleset darimu enggak akan menimpamu dan apa yang menimpamu enggak akan meleset darimu. Ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma akhta'aka lam yakun liyusibak ay law harasta alaihi wa kunta turiduhu lakin akhta'aka fa'lam anna Allah lam yuqaddirhu lak yakni walaupun engkau bersungguh-sungguh wa kunta turiduhu dan engkau menginginkannya Dan engkau berusaha, berusaha, berusaha ingin mendapatkannya, ingin berhasil. Tetapi Allah sudah takdirkan engkau tidak akan bisa berhasil. Maka tidak mungkin ditakdirkan oleh Allah untukmu bagaimanapun kamu berusaha. Wa asabaka lam yakun Sebaliknya, apa yang ditakdirkan akan mengenaimu tidak akan meleset darimu. Kalau sudah dicatat oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah bahwa kejadian ini akan menimpamu, maka walaupun dia berusaha untuk menghindar, walaupun dia minta bantuan kepada siapapun, walaupun dia berupaya berupaya untuk memprotek dirinya, melindungi dirinya, tetap akan tertimpa, tetap akan terkena karena sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala taqul <clears throat> anni fa'altu kada. Ma'asabani. Jangan berkata, coba kalau saya katakan begini atau saya kerjakan begitu, mungkin nggak terjadi. Tidak. Tidak mungkin. Pasti terjadi. Karena sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Jangan berkata, lau anni fa'altu kada ma'asabani. Jangan berkata kalau saja aku kerjakan ini, kalau saja aku kerjakan itu, kalau saja aku beginikan, kalau saja aku begitukan, maka tidak akan terjadi. Jangan. Jangan mengucapkan kalimat seperti ini karena apa yang menimpamu pasti menimpamu. Kamu berbuat apapun. Ikhwani a'azakumullah. Ini akidah. Jangan sampai kita terseret oleh lau yang merupakan harfu syaitan. Terseret dengan kalimat lau. Bahasa Arabnya lau anni fa'altu tukada, lau anni fa'altu tukada, lau Coba kalau aku begini, coba kalau aku begitu. Sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, ucapkan qadarullah. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Takdir Allah, apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Kalau begini tetap terjadi, kalau begitu tetap terjadi, kalau saya begini tetap terjadi. Jangan dibahas. Jangan dibahas. Kalau Allah sudah takdirkan terjadi pasti terjadi. Ikhwani fiddin, a'azakumullah membahas apa yang telah lewat membuang waktu. Membahas apa yang telah lewat hanya membuat kekecewaan. Membahas yang telah lewat hanya membuat dongkol, membuat sempit hati. Bicarakan qadarullah wa masya'a fa'al sudah terjadi. Ini takdir dari Allah Ta'ala. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah terjadi, apa yang harus kita lakukan? Ini yang akan membantu kita untuk memperbaikinya, meluruskannya, menggantikannya atau menjadikan lebih baik setelah ini. Itu baru dibicarakan. Adapun apa yang telah lewat, coba kalau aku begini, coba kalau aku begitu, tidak bermanfaat. Itu dikatakan dengan lau harfu syaitan. Qauluhu wala khaliqa ma'allah. Adapun ucapan beliau bahwa tidak ada pencipta bersama Allah, Hada tabi'un limaratibil qada'i wal qadar. Ini berkait atau mengikuti martabat-martabat takdir yang sudah kita bahas kemarin. Di antaranya penciptaan. Di antaranya penciptaan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Wa fihi raddu Ala man yaqulu innal 'abda yakhluqu fi'la nafsih. Dan ini bantahan bagi mereka-mereka yang berkata bahwa seorang hamba menciptakan perbuatannya sendiri. Fallahu huwal munfarid bil khalq. Tidak. Kita bantah bahwa Allah lah yang munfarid bil khalqi. Allah menyendiri dalam penciptaan. Hanya Allah yang menciptakan dan gak ada yang lain selain ciptaan Allah. Semuanya ciptaan Allah. Suara saya juga mu ciptaan Allah. Ucapan saya, mu ciptaan Allah. Perbuatan saya, mu ciptaan Allah. Tidak ada kekecualian. Semuanya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. La ahada yakhluq ma'ah. Tidak ada yang menciptakan bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa min khalqillahi wahdahu. Maka semuanya dari ciptaan Allah sendirinya Walihada yaqulu jalla wa ala oleh karena itu Allah jalla wa ala berfirman Qul ara'aytum ma tad'un min dunillah aruni madza khalaqu min al-ard am lahum syirkun fis samawati ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين Kata Allah, katakan pada mereka. Bagaimana pendapat kalian? Apa yang kalian seru selain Allah? Coba perlihatkan kepadaku, kata Allah. Aruni, mada khalaku. Perlihatkan kepadaku apa yang mereka ciptakan. Kamu menyembah berhala-berhala ini. Coba berhala ini ciptaannya mana? Kayak apa? Aruni mada khalaku. Perlihatkanlah kepadaku apa yang mereka ciptakan minal ard Amlahum syirkun fis samawat atau mungkin mereka ini memiliki andil dalam penciptaan bersama Allah Subhanahu wa taala di langit-langit. I'tuni bi kitabin min qabli hadza. Datangkan kepadaku kitab min qabli hadza dari sebelum ini atau asar-asar peninggalan-peninggalan dari ilmu yang telah lalu. Bawakan. Ada berita pencipta lain selain Allah? In kuntum sadiqin. Kalau kalian memang jujur. Kalau kalian memang benar. Kalau kalian memang ucapannya hak. Tapi mana bukti-buktinya? Ada kitab yang turun dari langit? Atau ada ilmu yang pernah kalian dapatkan dari nabi-nabi terdahulu? Asaratin min ilmin? Tidak ada. Ditanya dengan dua pertanyaan, dua-duanya bukan hak mereka. Yang pertama aruni mada khalaku, Perlihatkanlah apa yang mereka ciptakan. Ternyata mereka tidak menciptakan apapun. La yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan. Yang kedua, apakah ikut andil dalam penciptaan? Kalau menciptakan sudah dijawab tidak. Tidak mungkin dan tidak ada. Tapi sekarang pertanyaannya, atau mereka punya syirkun fis samawat, punya andil dalam kepemilikan langit dan bumi, kepemilikan alam semesta? Apa benda-benda tadi ikut andil memiliki? Tidak juga. Terus dengan dasar apa kalian menyembah selain Allah? Dengan dasar apa kalian berdoa kepada makhluk? Dengan dasar apa kalian berdoa pada benda-benda mati, pada pohon keramat, kuburan keramat, batu keramat, keris keramat? Dari mana? Apa ada Tuhan lain selain Allah? Apa ada pencipta lain selain Allah? Apa benda-benda tadi ikut mengatur alam semesta? Jawabannya semuanya tidak, tidak, tidak. La ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Enggak ada yang menciptakan kecuali Allah. Nggak ada yang memiliki alam semesta ini kecuali Allah. Walihada Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqih?" Fatashabaha khalqu 'alaihim. Ini juga sama pertanyaan seperti tadi. Pertanyaan ingkari أم lillahi لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار Apakah mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu yang menciptakan seperti ciptaan Allah? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang menciptakan seperti ciptaan Allah sehingga kamu bingung yang mana ya yang disembah? Ini tentunya pertanyaan ingkari. Pertanyaan yang mengingkari mereka. Apa kalian bingung Tuhan yang mana yang saya sembah? Karena yang ini menciptakan, yang ini juga menciptakan, yang itu juga menciptakan. Begitu? La Allah. Tidak demi Allah. Allah katakan apa ada sekutu-sekutu bagi Allah yang khalaqu ka khalqih Fatashabaha al-khalqu alaihim. Akhirnya tersamar penciptaannya atas mereka. Yang ini ciptaan Tuhan yang mana? Yang ini ciptaan Tuhan yang mana? Tashabaha al-khalqu alaihim. Katakan pada mereka. Qulillahu khaliqu kulli syai'. Katakan Allah lah menciptakan segala sesuatu. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwal wahidul qahhar. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya. ولهذا وصف الله جل وعلا المصورين بقوله فمن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensifati Azza wa Jalla atau Jalla wa Ala mensifati para pembikin gambar-gambar dan patung-patung makhluk hidup disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat faman adlamu mimman dahaba yakhluqu ka khalqi siapa yang paling zalim dari orang-orang yang menciptakan seperti ciptaanku nanti yaumul qiyamah akan dibangkitkan mereka dan akan diperintah ahyu ma khalaqtum ahyu ma khalaqtum hidupkan apa yang kalian ciptakan bikin makhluk hidup dengan ini dengan itu tidak bisa menghidupkan tidak akan sama dengan apa yang Allah ciptakan maka itu hanya yudahi menandingi menyaingi padahal tidak bisa maka yaumul qiyamah Allah katakan pada mereka ahyu ma khalaqtum hidupkan apa yang kau ciptakan apa bisa coba hidupkan apa yang kalian bikin? Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bima'na annahu yuhawil an yujad syakla ma khalaqahu Allah. Karena orang-orang tadi berusaha berupaya untuk membuat sesuatu yang mirip dengan apa yang Allah ciptakan. Makhluk-makhluk hidup. yakhluqu habatan Aulia syairah. Silakan bikin habbah, silakan bikin syairah. Biji yang terkecil silakan. Bisa? Ikhwani fid din, a'azakumullah. Wa fi riwayah aw liyakhluqu dzarrah. Silahkan kalau bisa bikin darah yang paling kecil. Binatang yang paling kecil, semut atau sejenisnya. La ahad yastati'u hadha. Enggak ada seorang pun yang mampu. Walau istata' sina atas suar, walaupun mungkin mereka bisa membuat gambar-gambar dan patung-patung, lam yastati' al hayata fiha. Mereka enggak akan mampu membuat kehidupan padanya. Alaysa kadzalik? Walaupun bisa bikin bentuknya, tapi tidak bisa membuat kehidupannya. Fal hayatu hiya min khalqillah. Maka kehidupan inilah yang merupakan ciptaan Allah Jalla wa Ala. La ahada yastati' enggak akan ada yang mampu hatta law sawwara suwar walaupun mereka membuat berbagai macam gambar-gambar, berbagai macam patung-patung daqiqatan wasyakla fala yastati' Walaupun mereka membuat bentuknya secara rinci. Mirip, persis. Fala yastati an yanfukh fiha ruh. Tetap tidak akan mampu untuk meniupkan ruh. Wa yujad fiha hayat dan tidak mungkin bisa memberikan padanya kehidupan. Hada khalqullah karena itu penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kekuasaan Allah satu-satunya. Walihada yuqalu lil musawwirin yawmal qiyamah. Oleh, oleh karena itu akan dikatakan pada mereka para pembikin gambar-gambar al qiyamah akan dikatakan pada mereka ahyu ma khalaqtum. Hidupkan apa yang kalian bikin. Min babit ta'jiz dan ini dari bab at-ta'jiz menunjukkan kelemahan mereka. Menunjukkan kelemahan manusia. Ijaz Ajaz.